Kata beliau orang Allah taala wala ba'sa minal mujadidati atau minal mujadadati billati hiya ahsan. Tidak mengapa untuk seseorang melakukan jidal perdebatan dengan cara yang terbaik. Ya, ingat dengan cara yang terbaik kata beliau dan itu pun tentunya apa hinal hajati ketika adanya faktor yang dibutuhkan perkara yang dibutuhkan cuman ingat caranya tadi dengan cara yang ahsan terbaik ya, berjidal dengan tentunya jadi masing-masing harus kembali dan mau untuk kembali kepada jadi Demikian pula ada penengahnya ya. Supaya tentunya jidahnya ini menghasilkan keputusan yang terbaik. Tanya. Demikian pula menjaga adab-adab yang lain dari suara dan yang lainnya ketika melakukan perdebatan tersebut. Kemudian yang kedua, Engdel hajah ketika dibutuhkan. Fa tidak dan al-mahbura fil haji ya karena perdebatan yang dilarang ketika melakukan haji ya sikir haji innama huwa jidalu bil batili al manhi anhu fi ghail haji ayatan yaitu jidal perdebatan dengan perdebatan yang batil yang hal itu dilarang baik di luar haji ataupun ketika berhaji yaitu jidal tanpa dalil ya cuman istilahnya seseorang mengeraskan suaranya saja ya, atau mungkin terlihat urat-urat tenggorokannya satu sama lain tanpa masing-masingnya mensyaratkan untuk kembali kepada adillah jadi atau mungkin di sana tidak ada penengah sehingga tidak ada titik temu titik penyelesaiannya maka ini adalah perdebatan-perdebatan yang batin. Ya, terlarang baik itu di luar haji ataupun ketika berhaji. Kata Syekh Al-Fisqi Al-Mani anhu bil haji aydan. Sebagaimana perbuatan kefasikan, kemaksiatan yang hal itu pun dilarang di luar haji dan di dalam haji juga. Fahuwa ghairu jidal ma'muri bihi fi bihi ta'ala yang mana perdebatan tersebut bukan perdebatan yang diperintahkan dalam firman Allah Azza wa Jalla Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mu'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan Allah Subhanahu taala merintahkan Serulah olehmu Ajaklah olehmu Manusia ke jalan Rabbimu di perjalanan Allah Azza wa Jal bil hikmah dengan hikmah ini metode dalam menyeru mengajak manusia yaitu yang pertama dengan hikmah hikmah tentunya wajib syai fi makani menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya ya, sehingga lihat manusia atau orang-orang yang ada di hadapan kita ya maka letakkan pembahasannya, seruannya, ajakannya sesuai dengan orang yang kita hadapi maka itu adalah hikmah. Ya, sehingga hikmah ini sesuai dengan tempat dan waktu serta kondisi. Tanya. Sehingga hikmah bukan berarti lembut saja. Ya. Hikmah pun ada kalanya keras, tegas. Ya, karena tadi menempatkan sesuai dengan tempatnya. Mana dia harus lembut, mana dia harus tegas. Maka itu semua adalah hikmah. Berbeda dengan apa? Yang lembut terus, padahal di situ harus membutuhkan ketegasan. Atau dia tegas terus, padahal di situ butuh kelembutan. Tapi makanya sikap hikmah yang Allah SWT utamakan dalam mengajak manusia. Demikian pula wal bil hasanati. Yang kedua dengan pengajaran yang baik, yang bagus bagaimana dalam mengajak menyeru metode pembelajaran, metode penyampaian yang bagus caranya, ya. seolah-olah tidak memaksa, seolah-olah tidak mengajari, maka ini sebagai tahapan dalam berdakwah pula. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla wa jadilhum billati ahsan dan debat mereka dengan cara yang terbaik. Ya, jadi perdebatan yang berada di atas al-haq. Dengan masing-masingnya harus mampu mendatangkan jadi maka yang benar itulah yang diikuti. Tidak masing-masing bersikeras dalam pendapatnya, sementara salah satunya pasti ada yang keliru, ada yang salah. Tanya. Wa ma'adalik fa'inahu yanbaghi 'ala da'iyati beriringan dengan hal itu pula selayaknya bagi seorang dai ya Allah ya untuk dia memperhatikan annahu idza tabayyana lahu bahwasanya jikalau jelas baginya annahu la hadwa min al-mujadadati ma'al mukhalafati bahwasanya di sana tidak ada manfaat ya seorang alim seorang dai ketika menimbang melihat bahwasanya perdebatan tidak ada manfaatnya, tidak layak, tidak cocok, yang diiringi tentunya perselisihan lita'assubihi li madhhabihi aw ra'yihi dikarenakan ta'assub fanatik buta terhadap madhab atau pendapatnya wa annahu idza sabarahu fil jidali dan jikalau dia terus-menerus dalam perdebatannya fala rubama tarattaba 'alaihi ma la yajuz Terkadang hal itu akan menimbulkan, memunculkan perkara yang tidak boleh. Ya, terlarang. Annahu minal khairi lahu hina idzin. Maka termasuk kebaikan ketika itu ketika seorang dai mampu melihat menimpa memperhatikan bahwasanya dalam perdebatan ini tidak ada kebaikannya, tidak ada maslahatnya atau karena kita lihat orang tersebut sangat-sangat fanatik terhadap madhabnya atau fanatik juga terhadap pendapatnya kekeh ya. kekeh kekeh istilahnya nggak bisa digoyang-goyang Ya, maka jikalau kita melihat seperti ini orang yang kita hadapi, orang yang kita debati tidak mau untuk mengedepankan dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah yang sahih, maka termasuk kebaikan bagi seorang dai ayat jidan untuk dia meninggalkan perdebatan. Ya, tinggalkan. Jika tidak ada masalahnya manfaatkan. Ya, jangan takut antum dibilang kalah pokoknya. dia kalah nggak mau debat. Ya, kenapa ada manfaatnya? Ya, buang-buang waktu. Kecuali orang yang berdebat tersebut tadi syaratnya masing-masing harus mampu mendatangkan dalilnya. Sehingga yang tidak mampu ya, menunjukkan dia harus mengikuti yang bisa mendatangkan darinya dengan permasalahan yang tepat dan dari yang tepat dalam perkara yang diperselisihkan. Ya. Syukur ada yang kedua yaitu ada hakim penengah. yang penengah ini tentunya orang yang lebih berilmu. Bukan penengahnya juga tidak tahu sehingga tidak bisa memvonis. Taib. Seperti antum lihat perdebatan Abdul Aziz Taib ataupun perbuatan Imam Ahmad ya dengan Bishar al muresi Taib di hadapan raja makmum ya, jadi ada yang menengahi perdebatan tersebut yaitu raja ketika itu langsung ya, sehingga sang raja ini menimbang menilai ucapan siapa yang benar ya, yang berkati nas dari Al-Quran Sunnah yaitu ketika terjadi perdebatan Al-Quran makhluk. Iya. Maka ketika itu dimenangkan ya, kubunya Imam Ahmad. Demikian pula Abdul Aziz ya, karena Bishar mengisi sebagai orang yang keliru tidak mampu lagi menjawab ya, mengeluarkan jadi dari apa yang dilontarkan oleh Imam Ahmad ketika itu. Tanya. Maka jikalau ada manfaatnya antum berdebat, ya, melihat orang yang mendengar, ya, mau ikut terhadap apa yang dikeluarkan dari orang dan Sunnah, silahkan lakukan. Tetapi kalau di awal syaratnya saja sudah tidak mau, ya, dia bilang yang penting pokoknya, ya, menunjukkan orang tersebut sudah memiliki sifat tasuk dan fanatik buta, maka tinggalkan. Kenapa? Liku ini selalu alaihi karena Rasulullah SAW bersabda selain tadi ya, perintah Allah Subhanahu Taala bahwasanya jidal itu dengan perkara yang terbaik. Kata Rasulullah SAW, ada za'imun bi baitin bi rabdil jannati liman tarakal mira'a wa in kana muhaqqan." Saya sebagai penjamin kata Rasulullah. Ya. Saya penjamin akan menjamin seseorang dengan rumah di tengah surga nanti bagi siapa saja yang meninggalkan al-miro perdebatan ya, perdebatan yang jelek tentunya siapa yang mampu meninggalkan perdebatan yang jelek tersebut karena miro perkataan miro ini satu makna dengan jidah tapi kalau tidak ada dia ada yang terbaik tetapi kalau miro semuanya akan jelek Miro, niza itu semua perdebatan yang jelek. Tidak ada miro yang baik. Itu Jadi dalam segi bahasa Arab, subhanallah, macam-macam bahasanya, tapi satu makna. Ya, kemudian apa manfaatnya, artinya sedikit berbeda. Sama-sama baik itu miro, jidal, niza ya. Artinya apa? Perdebatan. Tetapi kalau mirab dan Niza ini semuanya tercela. Sehingga barang siapa yang meninggalkan perdebatan yang tercela ini kata Rasulullah SAW, aku jamin dia akan mendapatkan satu rumah di surga nanti. Wa in kana mahruqan meskipun dia berada di atas kebenaran. Ya, meskipun dia di atas kebenaran tetapi kalau perdebatannya ini atau orang yang diajak debatnya ini tidak mau untuk mengikuti kebenaran, maka tinggalkan. Oleh karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, "Ma kaum qaumun ba'da hujan illa utul jadal." Ya, tidaklah sesat suatu kaum setelah mereka mendapatkan petunjuk kecuali karena mereka terjatuh kepada perdebatan. Ya, sebab kesesatan suatu kaum setelah mereka mendapatkan petunjuk yaitu karena apa? senang debat seperti siapa? Dahulu ada Abu Jahm Ya. Jahm bin Sofwan atau Jahm bin Sofwan. Yang terkenal sebagai pendiri Jahmiyah. Ya. Dia awal kali mencengnya diantaranya karena melakukan perdebatan. Ya, sampai dia berdebat dengan seorang yang tidak percaya adanya Allah, ya ateis ya sampai dia tidak keluar rumahnya selama 40 hari bingung memikirkan Allah Azza wa Jalla akhirnya tersesat ya, sehingga dia mendirikan suatu sekte dalam Islam ini yang terkenal dengan penisbatan Jahmiyah. Dan dan yang lainnya Ya dari orang-orang yang antum lihat mereka tergelincir, jatuh tidak lain diakibatkan karena pertama kalinya perdebatan yang batin. Ya. Dia pura-pura atau dia sok jagoan, ya, sok banyak dalil, banyak pintar berbicara, ya, kemudian ngajak debat, dengan seluruh mungkin terkemuka agama ya atau dengan orang-orang yang dianggap cendekiawan ya, akhirnya dia sendiri yang terhempas tergelincir terkena kena subhatnya dari mereka Tanya. sehingga tinggalkan kalau tidak ada manfaatnya min husnil islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi termasuk eh, kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Qala rahimahullah ta'ala la haraja la haraja. Yang berikutnya Syekh menerangkan kepada kita pembahasan yang hari itu dianggap tidak mengapa. La haraja la haraja artinya apa? Tidak mengapa tunanaon istilahnya perkara yang dilakukan yang itu bersifat mubah boleh ya la tidak ada dosa tidak mengapa untuk dilakukan Tuh, bukan perkara yang berat Tuh, sehingga perkara di sini ya, Syekh hendak menerangkan kepada kita apa yang dilakukan oleh seorang jemaah haji yang itu tidak terangkat sebagai dosa la tidak ada dosa bagi dia ketika melakukannya. Apa saja yang tidak ada dosa bagi seseorang ketika melakukan manasik haji dianggap tidak berdosa. Kata Syekh, "Wa mimma yanbaghi 'ala da'iyati" dan dari perkara pula yang seharusnya diperhatikan oleh seorang dai seorang dai, seorang mufti, ya, seorang alim atau para petugas yang ditempatkan nanti di sana oleh kerajaan Saudi Arabia untuk membimbing haji ya di pos-pos atau tempat-tempat yang diletakkan mufti untuk membimbing maka wajib bagi mereka ayat tazimahu ataisira untuk berpegang teguh dengan kemudahan alam nasi amatan terhadap segenap manusia secara umum. Ya, artinya bagi seorang dai, seorang mufti, seorang pembimbing selayaknya bagi dia untuk memperhatikan kemudahan kepada segenap manusia yang mereka melakukan haji. Atau bahkan yang tidak melakukan haji. Tapi Sehingga kata Syekh dan hujjaj khosatan baik itu dia memberikan kemudahan kepada para jemaah haji secara khusus ya, secara khusus diberikan kemudahan-kemudahan kegampangan-kegampangan dalam melakukan manasik hajinya tidak dipersulit Tayyib ya, jangan sampai orang mau haji saja dipersulit ya dari awal dari bikin paspor dari apa dan yang lainnya Tidak ya, seharusnya ya untuk dipermudah diberikan kemudahan kemudahan tanya li'anna taysira aslun min usuli syariatil samha ya karena kemudahan merupakan perkara pokok dalam syariat yang lapang mudah ini ya, kemudahan dalam Islam merupakan inti perkara pokok dalam syariat Ya, syariat kita dibangun di atas kemudahan. Sehingga kata Rasulullah SAW, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Dan hadis Abu Hurairah di Sahih Bukhari tidak berat. Ya, menunjukkan dasar agama ini adalah dibangun di atas kemudahan. Oleh karena itu Allah SWT firmankan, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang jiwa mereka sesuai dengan kemampuannya. Kenapa? Karena tidak ada beban kesulitan. Allah sudah mudahkan. Ma ja'ala ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Kata Allah pula, tidak kami jadikan kesulitan dalam agama ini. Semuanya mudah. Tayyib. Itu asal agama kita. Oleh karena itu, setiap kali Rasulullah SAW mengutus putusannya ke negeri Yaman, Rasulullah SAW mewasiatkan ya kepada Mu'ad Abi Musa al-Ash'ari di antara nasihatnya yassira wa la tuhassira tasyira wa la tunaffira ya, mudahkanlah oleh kalian berdua manusia berikan kemudahan-kemudahan dan jangan kalian berdua persulit manusia-manusia yang kalian hadapi. Tanya. Kemudian Rabbashira berikan pula oleh kalian berdua kabar gembira kepada manusia. Wala tunakara dan jangan sampai kalian membuat manusia lari. Nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa agama Islam dibangun di atas kemudahan, tidak ada kesulitan, keberatan, apalagi yang di luar jangkauan kemampuan manusia tidak ada. Ya, tidak ada syariat Islam yang melampaui batasan kemampuan manusia. Tanya. Ya, jikalau ada, maka itu bukan dari syariat Islam. Ya, bukan dari bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada paksaan di dalam agama. Tanya. La ikraha Tidak ada paksaan dalam agama dipaksa pokoknya harus ini harus itu sementara tidak ada syariatnya ya tidak ada syariatnya Taib ya, sampai ada kisah di satu kampung ya, masyarakat yang miskin ya, keberatan ya, ketika keluarganya meninggal ya, kenapa karena tahlilan ini tarifnya mahal. Ya, 5 juta ke atas tarifnya. Ya, sehingga yang miskin apa berat. Tapi untuk membayar tarif tahlilan selama tujuh hari. Iya. Akhirnya meminta keringanan si miskin ini. Ya, karena berat untuk bayar boro-boro bayar lima juta ya. ya. Atau tujuh juta dikasihlah setengah harga. Setelah dikasih setengah harga, berat juga 2.500 berat. Belum menyediakan kopinya yang lainnya. Si miskin ini berat. Akhirnya ya, kata lebihnya ini sudah ya, kami sodakoh tahan kalau berat. Jadi perkara yang berat itu disodakohkan. Ya, maka tidak ada dalam Islam keberatan. Tanya itu diperhatikan ya, kemudahan-kemudahan yang kita hadapi di hadapan manusia ya jangan belum belum manusia diberikan perkara yang berat ya berikan dari segi pemahaman pelajaran yang ringan-ringan ya ya sampai orang baru ngaji diajak ayo belajar ajaran adil ta'adil atau belajar apa ya, yang hal itu belum jangkauannya Ya, tapi lihatlah apa yang terpenting bagi orang yang kita hadapi. Kama huwa ma'lum sebagaimana itu ma'lum dalam syariat kita bahwasanya asal syariat kita dibangun di atas kemudahan. Madama anna la nasu khilafihi selama perkara tersebut tidak ada nas yang menunjukkan ada perselisihannya. Kalau tidak ada nas yang menunjukkan ada perselisihan di sana, permudahlah manusia berikan kegampangan kegampangan kepada manusia ya, selama tidak ada nas yang menyelisihinya. Faidah jalan nasu dan jika di sana ada nas dan dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah yang sahih, lam yajuz ataisiru birra'i tidak boleh memberikan kemudahan dengan akal, dengan pendapat. Yang menurut saya hal ini boleh silahkan. Sementara nas tidak membolehkan jangan. Tapi kalau tidak ada dasarnya baru ya tidak bertabrakan dengan nas maka boleh. Wahala huwal mukimul wasatul adlu. Maka inilah yang sebagai sikap pertengahan yang adil alladhi yajibu ala kulli da'iyatin ayatazimahu yang wajib bagi seorang dai untuk berpegang teguh dengan prinsip ini memberikan kemudahan selama di sana tidak ada dalil atau nasyai yang mengharuskannya. Wala ibrata ba'da dzalika bi aqwalin nas wa i'tiradatihim wa qawlihim shaddid aw Dan ketika itu tidak ada tidak dijadikan patokan, tidak dijadikan pelajaran dengan ucapan-ucapan manusia, sanggahan-sanggahan manusia, kritikan-kritikan manusia atau perkataan mereka ya, ini keras, ini mudah, ini gampang. Tidak. Ya. Jadi kalau hal itu telah datang nas syar'i. Wa thabata umurun jaizatun dan di sana ada perkara-perkara yang boleh dilakukan. I'tada ba'dul hujjaji ay yatafarraju minha yang kebiasaan sebagian para jemaah haji hal itu mereka menganggap berat. Ya. Di sana ada perkara-perkara yang dibolehkan yang kebiasaan sebagian jemaah haji menganggap hal itu adalah perkara yang berat. Mereka lakukan karena dianggap berdosa. Ya, sebagian menganggap hal itu adalah perkara yang berdosa. Lifatawa saudara min ba'dihim munafiyatan lil asli al musyayyid alaiha dikarenakan timbulnya fatwa dan sebagian mereka yang fatwa tersebut menyisihi asal syariat yang telah kita isyaratkan tadi kata Syekh. Sebagian orang ada yang berfatwa ini tidak boleh, ini jangan. Ya padahal hal itu boleh. Kenapa? Karena agama kita tadi dibangun dari kemudahan. Sehingga sebagian jemaah haji menganggap hal itu perkara yang dosa jika dilakukan. Karena tadi ada orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu. Tanya. Ya sebenarnya hal itu boleh-boleh saja karena kembali kepada dasar agama kita adalah mudah, gampang. Tetapi bukan berarti mudah dan gampang, gampang-gampangan. Tidak. Ya, sesuai dengan kaidah syariat. Maka kata Syekh ra'aitu tanbiha 'alaiha. Ya, saya memandang di sana ada perkara yang harus diingatkan ya, dan itu perkara yang boleh, bukan perkara yang tidak boleh. Jangan sampai merasa keberatan atau merasa berdosa ketika kamu melakukannya. Yang pertama adalah al-iktisalu li ghairi ihtilamin walau bidakir raksi perkara yang boleh dan bukan perkara yang dianggap berdosa bagi seorang jemaah haji untuk dia mandi meskipun dia tidak ikhtilam ya, meskipun tidak mimpi basah tidak mimpi keluar mandi pun boleh ya dia mandi kalau jima gimana Gimana Mas Abdul? Kalau gimana? Enggak tak. Berhubungan banyak sama istri boleh mandi gak? Hah? Ketika berhaji. Kita berbicara di sini ketika berhaji. Boleh nggak? ya, berhubungan padanya saja tidak boleh. Ya, yang dilarang ketika berhaji yaitu nikah jima tidak boleh. Ya. Maka mandi hukumnya berubah-ubah saja, bukan berarti jemaah haji eh, istilahnya nggak mandi mandi selama melakukan masjid haji boleh. Ya, namun ihtilam kan di luar rumah kita ya. Seseorang mimpi keluar air mandinya itu di luar kemampuan kita. Ya. Sehingga ketika dia keluar, ya dia mandi, wajib mandi karena junub. Adapun bagi orang-orang yang tidak istilah mandi hukumnya mubah, boleh, bukan perkara yang berdosa. Ya. Dia tidak mandi karena nggak ada sebab katanya. Boleh, silahkan. Tapi meskipun tidak ada sebab dan ingat sebabnya hanya satu istilah. Adapun jima tidak boleh. Iya. Tidak boleh melakukan jima ya. Iya. Hal itu disebut tidak dari keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena sahihnya hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Sahih Bukhari dan Muslim wa dan sahih selain Bukhari dan Muslim bin hadis dari Ayyub radhiyallahu anhu dari hadis Abu Ayyub Ansari radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW pernah melakukan mandi padahal tidak ihtilam. Ya. Sehingga bukan berarti mandinya nanti diborong terakhir. Tidak. Ya, bagi seorang jemaah haji ketika dia memandang perlu mandi, silakan mandi. Ya, tidak terlarang. Ya. Yang kedua, perkara yang dibolehkan pula dan sebagai perkara yang tidak terlarang, hakur roksi walau saqata minhu ba'du syahri menggaruk kepala ya. Jadi kepala boleh digaruk meskipun apa meskipun berjatuhan sebagai rambutnya rontok iya kan? karena kan larangnya tidak boleh untuk merontokkan rambut sebelum apa datangnya datangnya apa tahallul ya Ya, sampai apa? Merontokkan rambut sebelum tahan Maka ada sebagian orang kalau kalau kamu garuk-garuk kepala kemudian dari jari atau di bawah ada dalam merontok dosa hukumnya. Sebagian orang berbuat seperti itu. Karena menjatuhkan rambut atau mencabut rambut jelas nggak boleh. Maka mereka mengkiaskan ke sini. Maka kata Syekh kalau garuk-garuk, mengapa meskipun umpamanya ada rambut yang rontok, ya, karena bukan sengaja dia cabut, ya, bukan sengaja pula dia potong. Ya, hal itu karena rontok saja. Itu pun sama dari hadis yang ada Ayyub berdasarkan hadis Abi Ayyub alladzi asyartu ilaihi anifan yang telah saya syaratkan tadi dalam Sahih Bukhari Muslim dan Sahih yang lainnya. Wa bihi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dan pendapat ini pula yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala boleh ya, menggaruk gagarok ya, di kepala meskipun apa rontok sebagiannya bukan perkara yang berdosa ya, jangan sampai gatal eh, gigit jari terus atau gigit ini gigi karena kamu mau garuk katanya takut dosa takut batal nanti mana manasiknya tidak yang ketiga perkara yang dibolehkan pula ketika melakukan haji yaitu al-ihtijam berbekam. Ya. Melakukan bekam boleh ketika berhaji. Walau bihalqi syari maka hajbi meskipun dia harus mencukur sebagian rambut untuk tempat berbekamnya. Ya, misalkan dia berbekam di kepala, Otomatis kalau di kepala harus dipotong dulu kan, dicukur dulu yang hendak dikopnya ini, yang hendak disedotnya. Ya, maka itu tidak berdosa seseorang mencukur sebagian rambutnya karena dia butuh berbekam ketika berhaji mungkin sama kepalanya puyeng ya, karena banyak darah kotornya ya, ini ada pengobatan bekam maka dia dibekam di kepala Iya. Untuk meringankan kepalanya ini Maka ini hukumnya boleh Tidak berdosa Meskipun menggunting atau mencukur sebagian kepalanya Kenapa hal itu dibolehkan? Kata Syekh Rihdi Jamihi Sallallahu Alaihi Wasallam Wasata sini wa muhrim Karena Rasulullah pernah berbekam Di tengah kepalanya Dalam kondisi beliau berihram ketika itu sehingga wala yumkin dzalika ila ma haqiqatan Tidak mungkin berbekam di kepala melainkan dengan mencukur sebagian rambut kepala. Ya. Bagaimana untuk berbekam di kepala sementara enggak dikerik atau enggak dicukur sebagiannya? enggak bisa. Ya. Wa huwa qawlu Ibnu Taimiyah aidan dan ini merupakan pendapat Ibnu Taimiyah juga tentang bolehnya berbekam di kepala ketika berhaji dan itu memang dibutuhkan. Demikian pula pendapat Ibnu Hasan. Dan, juga jumhur para ulama yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Wa bihi al-Hanabilah demikian pula mazhab Hanabilah membolehkan berhijab atau berbekam di kepala. Lakinnahum aujabu alaihim fidyah akan tetapi madhab Hanabilah mewajibkan adanya fidyah. Boleh berbekal menurut madhab Hanabilah, tetapi setelah berbekal harus bayar fidyah. Tanya. Dan kata Syekh, wala dalil lahum. Pendapat Hanabilah yang mewajibkan fidyah setelah berbekam di kepala tidak ada dalilnya. Ya tidak ada dalilnya sehingga yang rojih tanpa adanya fidyah boleh boleh saja Baik, silahkan bagi yang membutuhkan. Bahwa mardudun bihijahi sallallahu alaihi wasallam bahkan pendapat Hanabila ini terbantah dengan berbekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kepala. Kenapa? Fa innahu law fada karena sesungguhnya jikalau Rasulullah SAW membayar fidyah, lana kolam merawi. Ya rawi hadis pasti akan menukilkannya akan menyebutkannya bahwasanya Rasulullah SAW membayar fidyah setelah berbekami kepala. Tetapi ya faktisahu ala nikmat tijamihi duna fidyah rawi mencukupkan tidak menyebutkan Rasulullah SAW berhijjah berhijana, Rasulullah SAW berbekam tanpa membayar fidyah itu merupakan dalilun ala annahu lam taqaminhu sebagai bukti bahwasanya Rasulullah SAW tidak mengeluarkan fidyah setelah berbekam di kepala ketika berhaji. Ya. Sehingga yang kuat tadi pendapat Ibnu yang jumhur para ulama bahwasanya berbekam di kepala dengan mencukur sebagian rambut di kepala boleh-boleh saja ketika diperlukan dan tanpa membayar fidyah. Sehingga kata Syekh Fasawabu sawabu qaulu Ibnu Taimiyah taala. Yang benar di sini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Yang keempat yang dibolehkan pula oleh jemaah haji syumur raihan. Ya, untuk dia mencium wewangian. Ya, untuk mencium yang perkara-perkara yang dijadikan minyak wangi, wangian-wangian yang ada boleh untuk dia menciumnya. Yang dilarang hanya memakainya. Ya. kalau dia memakainya sambil haji umpamanya supaya nggak bau kelek ketiak pokoknya dia bawa pokoknya minyak wangi semprot-semprot ini nggak boleh ya, ketika melakukan masuk haji yang dibolehkan di awal pertama kali ketika hendak memakai pakaian ihram jadi pertama kali ketika memakai pakaian ihram boleh memakai wangi-wangian sebagaimana cara dibahas. Ya, adapun ketika sudah mulai melakukan manasik haji maka tidak boleh sebagai perkara yang dilarang untuk memakai wangi-wangian. Adapun mencium ketika ada wangi-wangian mungkin dia bawa minyak wangi tidak boleh dipakai tapi kalau dicium boleh. Ya. Diisap boleh. Tapi ya, mencium wangi-wangian yang dijadikan minyak wangi itu boleh-boleh saja. Demikian pula yang dibolehkan water zufri idan kasal untuk mencungkil atau menghilangkan kuku jikalau kuku tersebut sobek. Ya. Ketika kuku tersebut sobek, ya, maka boleh dihilangkan. Kenapa? Karena kalau mau dihilangkan nanti luka. Iya. Yang asalnya apa tidak boleh karena itu nanti dilakukan terakhir. tajib Punting kuku, yang cukur dan yang lain. Tetapi ketika ada yang rusak atau ada yang sobek, hal itu boleh dilakukan. Wafidhalika asal mazkuratun fil asli tentang bolehnya mencium wangian ataupun menghilangkan kuku yang terbelah atau yang rusak ya, Hal itu disebutkan asal di kitab hidup beliau, ya, kitab aslinya. Dan hal itu pula dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala Ya, atau apa? Dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala ya, karena dinukil dari Ibnu Umar radhiyallahu taala Demikian pula Jabir, beliau tidak menyukainya. Tapi yang rajih tadi jadi pendapat Ibnu Abbas sesuai dengan riwayat dari beliau tidak mengapa untuk mencium wangian ataupun menghilangkan sebagian kuku yang rusak. Yang kelima yang dibolehkan pula oleh para jemaah haji untuk dia lakukan dan tidak berdosa ketika melakukannya yaitu al-istidlalu bil khaymati untuk dia berteduh bernaung dengan tendanya yang nyuhan tapi boleh dia, dia berteduh di bawah tendanya ya, misalkan ada tenda di Arafah atau di Muzdalifah boleh dia untuk apa berteduh atau au bi boleh juga dia menjadikan naungan dengan baju yang ditinggikan diangkat ya, karena mungkin panas yang luar biasa ya, ketika musim-musim haji ini sampai sekian derajat umpamanya maka antum cari penutup kepala naungan maksudnya bukan berarti ditutupkan di kepala diikatkan tidak tapi untuk naungan saja Jadi, itu boleh lihuti dari kaanmu sallallahu selam, dikarenakan sahihnya dari Rasulullah SAW hal itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wanahu dan yang semisalnya al istidlalu bil mahmal qadiman ya, seperti dahulu berteduh di bawah tandu. ya. di tandu kalau zaman dahulu kan ada tempat berteduh ya sekarang enak jemaah haji sekarang yang tidak bisa lari tidak bisa sa'i pakai roda. Lebih dahulu apa? Pakai tandu digotong. Tayyib. Atau tandunya digotong ataupun dipunggungi. Tayyib. Sekarang apa? Cukup di roda saja, tinggal didorong. Ya, maka jikalau tandu atau roda ada penaungnya, boleh untuk bernaung di situ. Ataupun wabil nizamlah asyamsiyah dengan payung pun boleh ya panas pokoknya dia lagi sa'i lagi toal atau lagi romyu jinar ya karena panas boleh dia itu pakai payung demikian pula wasayyarati boleh pula bernaung dengan mobil walau min dakhiliha hadidan meskipun dari dalamnya panas ini ya kemudian dia apa bernaung dulu di dalam mobil boleh Iya. Wa ijabul fidyati ala dzalika tashaddudun la dalil Adapun yang mewajibkan harus fidyah ketika bernaung di alat-alat tadi kata Syekh itu adalah sebagai perkara yang tasyadud, perkara yang melampaui batasan ya bukan sebagai kemudahan bahkan tidak ada dalilnya tidak ada dalilnya ketika seorang bernaung wajib membayar fidyah. Balin dari salim la yufarriqu bain al-istidlal bil al-thabit di sunnah Bahkan menurut penelitian yang selamat, pandangan yang selamat, tidak ada perbedaan antara bernaung dengan tenda, ya, yang mana bernaung dengan tenda ini sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW ya di sunnah ya sohih dalam hadis Rasulullah SAW Rasulullah bernaung di tenda ya. maka tidak ada perbedaan antara bernaung di tenda wal istidlal bin hambali wa ba'dahu dengan bernaung di bawah tandu ataupun yang semakna dengan tandu. wa huwa riwayat dari Imam Ahmad pendapat ini adalah satu riwayat dari Imam Ahmad tentang bolehnya kama fi manari sabil sebagaimana dalam kitab manari sabil famata fa'alu ba'd tawaif min izalati saqfi sayyarah untuk perhatikan kita Syekh sudah ada di zaman Syekh atau mungkin sampai zaman sekarang adapun yang dilakukan oleh sebagian orang sebagian kelompok dengan menghilangkan atap mobilnya di mobil ini dihilangkan atapnya juga supaya tidak dikategorikan bernama. Ini sebagian orang sampai rela untuk menghilangkan atap mobilnya ketika berhaji, ketika dia di sana bawa kendaraan berhaji. Maka ini semua adalah tanat turun din, bentuk melampaui batasan dalam agama ini. Ya, sampai atap mobil dihilangkan padahal mahal, nanti pasang yang mahal lagi. Ini lam ya'dan bihi rabbul alamin dan tidak diizinkan oleh rabbul alamin. Ya, syariat Islam mudah. Ya, tidak sesulit apa yang dibayangkan oleh manusia. Sedikit lagi yang terakhir yang keenam yang dibolehkan bagi para jemaah haji dan bukan perkara yang berdosa ketika melakukannya syadul mintaqah wala hizami alal izar untuk dia mengikatkan ikat pinggang ya ke sarungnya izar sarung di sini bukan berarti sarung kita umum pakaian bawah yang dipakai di bawah itu disebut izar ya. gampangannya sarung punya untuk melilitkan pakaian ihram di bawah di bawah pinggang itu namanya izar. Maka kain yang dililitkan di bawah ini untuk menutupi aurat ya, boleh untuk diikat dengan ikat pinggang. Ya, mau itu ikat pinggang si jampang Betawi ya, yang besar, Baik. Ya, ataupun ikat pinggang yang mungkin sudah disediakan di sana banyak ya, untuk menguatkan ini. Ya, karena kalau di Arab di negeri Yaman ikat pinggangnya sama dengan Betawi. Ya. sama di Yaman di Saudi ini dengan Betawi. Tadi yang suka dipakai para mbah-mbah jawara seperti itu. Tinggal diselipkan di pinggirnya. Jadi itu boleh untuk membelinya. Terlebih kalau ada khawatir nanti lagi saing <laughs> merosot ya, bahaya lagi. Gitu sehingga apa boleh memakai ikat pinggang dari sabuk seperti itu so, sabuk hitam, <laughs> sabuk karate ya, yang fungsinya ingat untuk mengencangkan pakaian bawah saja wa'akuhu ikat saja bahkan boleh untuk mengikatkannya diikat ketika dibutuhkan supaya tidak tadi tidak melorot. Tanya. Wa takhattumu kama jaa dan juga boleh seorang jemaah haji memakai cincin dengan catatan yang sudah diawali di pertama tidak boleh cincin emas. Tanya. Ya boleh dia tuh memakai cincin. Sebagaimana datang dalam sebagian atau asal selain emas perak boleh. Sebagaimana cincin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perak. Wamil dan yang semisalnya yang ber, yang dibolehkan yaitu wada'us sa'atil lihat wa memakai jam tangan dan kacamata pun boleh ya. memakai jam tangan atau kacamata ketika melakukan manasikir haji boleh-boleh saja bukan gaya apalagi kalau dibutuhkan kapan banyak debu ya. debu ini diterbangkan dengan angin atau bahkan hujan di sana hujan debu bukan hujan angin gelap berterbangan debu kemana-mana sehingga dibutuhkan kacamata ini maka boleh-boleh saja ya, saya jangan sampai foto-foto <laughs> kacamata dan kenangan dan juga warna khawatir di ada onoki boleh untuk menggantungkan dompet di leher. Kenapa? Karena mau ditaruh di mana? Ya, ketika masuk ke haji tidak ada kantong. Tidak boleh memakai pakaian yang dijahit. Tanya. bagaimana akan datang pembahasannya. Jika anda tidak pakai sirwal yang ada sakunya, atau pakai baju yang ada apa namanya ini saku, tidak boleh. Ya, sehingga kalau diletakkan di pinggang khawatir jatuh, maka boleh dikongkolongkan ini, dikalungkan dompetnya ini supaya nggak khawatir jatuh. Taib. Atau mungkin di tas kecil, ya, boleh. Taib. Dikalungkan supaya tidak hilang dompetnya ini. Maka kata Syekh kullu hadhihi umur seluruh perkara ini dakhilatun tentang dan asl madhur disebutkan dalam kitab asli beliau. Ma'ata'i di ba'diha bi ahadits marfu'ah yang mana sebagian masalahnya dikuatkan dengan hadis yang marfu' wa mau mauqufah dan asar yang sampai pada para sahabat. Artinya perkara-perkara ini datang hadis dan juga perbuatan para sahabat. Wallahu azza wa jalla yaqul Allah Subhanahu wa berfirman di surah Al-Baqarah, "Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra." Allah Subhanahu wa menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Sehingga Allah SWT menghendaki kemudahan maka kita pun berikan kemudahan-kemudahan kepada manusia. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.